membaca Al-Quran, edisi materi kita adalah dalam indeks Quran. Kita akan semakin pintar, semakin jelas, karena kita sudah memiliki dalil-dalil Al-Quran. Tentu saja nanti disertai dengan hadis-hadis di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kajian kita eh, akan mencoba membahas tentang setan <laughs> ya. Ini masih kelanjutan dari tafsiran surah Ar-Rahman dalam pelajaran tafsir kita. Kita kenapa harus mengenal setan? Nah, karena kita harus tahu bagaimana strategi setan. Karena kalau tidak tahu, jangan-jangan kita sudah terjebak dalam perbuatan setan. Atau mungkin anak buahnya setan, atau perilaku setan. Atau mungkin juga sudah terjerumus oleh setan. <laughs> Nah ini. E, ibu dan bapak yang belum memiliki indeks, <clears throat> ini indeksnya agak lain ya eh, yang saya bawakan. Insya Allah nanti hamba Allah sudah mempersiapkan sehingga ibu dan bapak bisa memfotokopinya ya. Eh, karena itu indeks yang ada yang hamba Allah susun itu eh, nanti berbagai indeks Quran yang digabungkan. Dan kemudahannya di situ ada nomor surat serta nomor ayat. Sehingga ibu dan bapak mudah untuk memahami Al-Quran melalui indeks. Ada juga yang sampai saat ini tidak eh, belum memahami apa itu indeks. Indeks itu semacam peta ya. Peta-peta ayat. Ataupun uh, semacam ketentuan-ketentuan atau petunjuk-petunjuk kalau mencari ayat. Misalnya mencari ayat iman. Tentang iman itu di surat apa saja gitu. Takwa, takwa itu di surah surah apa dan ayat berapa. Seperti ini setan, setan itu adanya di mana? Di Al-Qur'an itu ada, tapi di surah mana, ayat berapa begitu ya. Baik ibu dan bapak yang belum memiliki fotokopiannya ataupun bukunya, silahkan disiapkan uh, pensil atau pulpennya, penanya, disertai dengan buku. Saya uh, bacakan terlebih dahulu surah-surah apa saja yang ada hubungannya dengan setan dan yang sudah saya teliti yang lebih ber, berkena ya. Karena ada beberapa ayat yang kurang mengena. Bisa dicatat yang pertama adalah surah Al-Baqarah. Ini Bu Jubaidah ya, ini rajin mencatat. Surat uh, surah Al-Baqarah ini surah kedua. Bisa dilihat dari mulai ayat 36, ayat 102, ayat 168, kemudian ayat 208. Itu al Baqarah ya. Surah 2, ayat 36, ayat 102, ayat 168 dan ayat 208. Sudah ya? Nanti eh, di, di, di ini juga nanti di diulang disertai dengan langsung mencari ayatnya. Kemudian yang kedua surah keempat surah An-Nisa surah keempat nih ayat ke-60 dan ayat 120. Ya. Kemudian juga surah ke-6 surah Al-An'am. Mudahlah Ibu ya, eh, nggak usah dicatat nomor nama surah, cukup nomor surat aja. Misalnya Al-An'am ini 6, Maksudnya 6-nya surah ke-6 ayat 42, ayat 1 ayat 43, ayat 142 gitu. Atau dicari juga 7 Tujuh ini nomor surah tujuh ini Al-A'raf. Boleh mau dicatat dengan Al-A'rafnya juga. Ayat tujuh belas di awal ya. tujuh belas dua puluh sampai dua dua dua puluh puluh tujuh atau seratus tujuh lima. Kemudian Al-Isra. Ayat ya Al-Isra ini surah ke tujuh belas ayat lima tiga dan ayat enam empat. Ya, surah Al-Isra surah ke-17 ayat 53 ayat 64. Kemudian surah An-Nur surah ke-24 ayat 21. Ini Quran itu mudahnya seperti ini ya, jadi mencarinya. Jadi kalau daftar isi buku sekarang itu canggih, Quran lebih canggih dari dulu sih. <laughs> Sudah ada nomor surah, nomor ayat. Jadi mudah mencarinya. Hanya kadang-kadang kita tidak ngeh. Nah ini dan dengan adanya indeks Quran ini sebetulnya daftar isi langsung daftar topik. Dan kalau di Quran sudah ada. Surah ini ayat sekian, halaman sekian. Tapi untuk poin-poin materi-materinya kan tidak dikaji. Nah, dibahasnya dalam indeks ini. Kemudian surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat ke-29. Ya, sudah? Kemudian surah ke-35, surah Fatir, ayat 5 sampai ayat 6. Kemudian Yasin. Surah 36 ayat 60. Banyak sebenarnya ya. Ini hanya beberapa yang saya sampaikan adalah yang uh, lebih mengena. Tentang setan ini banyak ya ayatnya. Itu dulu ya. Kita lihat. Musuh manusia yang nyata. Setan itu musuh yang nyata. Kita tidak kenal, bahkan kita bergaul, bahkan kita berteman dengan setan. Karena bisa jadi kita tidak mengenal setan mengenal atau mengenal kita setan, eh, tetapi kita tidak mengenal trik eh, apa akibatnya kalau kita mengikuti setan. Jadi enjoy aja dengan setan. Karena hidupnya sudah berkelimang dengan setan. Nah ini hati-hati. Baik, kita lihat ya. Kita ulang dari mulai suratul Baqarah surah kedua. Surah kedua ayat 36 kita lihat apa katanya ya firman Allah ini di ayat 36 ini.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 Seperti itu ya, setan itu membuka aib dan merusak manusia. Sama itu kan gambaran. Saat manusia terperosok dalam dosa, lucutlah semua iman yang ada dalam dirinya, gitu kan. Gambaran Adam itu lucutnya pakaian. Itu itu ini itu sebetulnya kiasan kalau anak Adam, keturunan Adam berbuat dosa, berbuat salah, lucutlah pakaiannya, pakaian imannya. karena saat orang berlaku dosa keji imannya tidak ada dalam dirinya jadi kalau ada iman nggak mungkin berbuat seperti itu kan nah ini di ayat 36 Bismillahirrahmanirrahim فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ini ya cerita cerita pertama di saat malaikat suruh sujud pada Adam, sujud dalam arti mengakui mau, tapi iblis tidak. Enak aja. Adam dari tanah, saya dari api ya nih seperti itu ya. Kesombongannya muncul. Ini ceritanya bisa diawali dari ayat sebelumnya ya. Itu dari ayat eh, 31 mungkin dari ayat 30 juga bisa. Bagaimana saat pertama Nabi Adam ada, Nabi Adam kemudian eh, diperkenalkan nama-nama, Nabi Adam malaikat tidak tahu, Nabi Adam tahu. Nah ini dari ayat 30 ya. Tentang Nabi Adam. Nabi Adam, malaikat dan iblis. Nah ini. Nah, ini di ayat ke-36 Lalu keduanya tergelincir oleh setan. Nah ini, kenapa kita harus hati-hati dengan setan? Karena setan pandai merayu. Bahkan dalam beberapa hadis, setan itu mengalir dalam darah kita. Jadi mudah mereka mengganggu kita. Karena kita tidak bisa melihat mereka. Lalu keduanya tergelincir oleh setan dari surga itu. Gitu ya. Dan kami berfirman, Turunlah kamu wahai Adam Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Itu. Ya, di ayat berikutnya. Fatalakko Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwa tawabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kali eh, beberapa kalimat dari Tuhannya maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Saat kita berada dalam puncak jabatan, kemudian ada setan manusia mengajak untuk korupsi atau untuk memalingkan dari hukum. Dibayarlah sekian, diterimalah uang itu. Akhirnya jabatan yang bertahun-tahun di, dijalaninya hancur semuanya. Harta yang diinginnya pun tidak didapatkan banyak ya. Kasus-kasus seperti itu itu karena kan setan menggoda untuk memalingkan kebenaran. Kebenaran menjadi kesesatan. Menimbang harusnya jaksa, harusnya hakim menegas, menegakkan hukum yang sebenarnya seadil-adilnya. Disimpangkanlah karena disogok. Padahal arrosi wal murtasi, orang yang menyogok dan disogok, ya yang menerima suap, yang menyuap, yang menerima suap, semuanya masuk neraka. Eh, itu ya. Nah, ini. Nah, hingga nanti ada doa doanya kan Rabbana zalamna itu ya. Itu cukup jelas ya. Kenapa kita harus belajar setan? Jangan-jangan kita sudah termasuk terperangkap dalam tingkah laku setan. Itu Al-Baqarah surah kedua ayat 36. Kemudian dilihat lagi ayat ke-102. Ini alasan kenapa harus belajar indeks Quran karena di Quran itu kajian per materi itu tidak dibahas dalam satu surat. Jadi ini bervariasi. Ada di surat Al-Baqarah, surat ini, surat ini, surat ini gitu. Nah, kalau nggak dikumpulkan kita tidak lengkap meleng, mem, apa, memahami suatu permasalahan. Kan kadang-kadang orang berpendapat hanya menggunakan satu ayat, tidak membaca ayat lain dan tidak membaca hadis lain. Ijma kesepakatan ulama. Nah ini. Jadi tidak sembarangan untuk berfatwa itu ya. Jadi saya sekarang dalam tidak dalam rangka berfatwa ini dalam rangka mari kita belajar bersama. Itu. Ini ini ayatnya loh tentang setan. <laughs> Itu kan. Ibu dan bapak bisa memahaminya. Ada surat kedua, surah masih surah Al-Baqarah ayat 102. Ini tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه و وما هم هم إيه bahasa وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون itu itu kalau membaca membaca bagi pemula atau membaca sedang membaca tafsir kalau baca Quran lagunya lain ya Bismillahirrahmanirrahim واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Kita lihat ayat 102 ya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Itu setan-setan memfitnah Sulaiman. Sulaiman itu sihir. Padahal Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Tuh yang bisa dikatakan jadi sihir itu kafir itu kan. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya hanya setan-setan itulah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, setan-setan ini. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut ini malaikat yang diturunkan ya. Ini e, malaikat kan iri. Kok manusia berada dalam posisi tinggi, derajat tinggi manakala dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena dia bisa melawan hawa nafsunya. Setan kan eh, malaikat kan tidak diberi hawa nafsu. Makanya dia beribadahnya terus aja ya itu. Ini malaikat. Kenapa? Di ayat 85 penjelasannya Para mufasir ada yang berpendapat bahwa dua malaikat adalah betul-betul malaikat. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah orang yang dipandang soleh seperti malaikat. Dan ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah dua orang jahat yang berpura-pura soleh seperti malaikat. Nah ini ya kisahnya. Nah ini. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak menga tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari dua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Nah ini karena sihirnya kan. Dan mereka itu, ahli sihir ini, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan seizin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya di ayat 103-nya, kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala balasan dari sisi Allah akan lebih baik kalau kamu mengetahui. Itu ya kisah setan. Memang di zaman Nabi Sulaiman, setelah Nabi zaman Nabi Sulaiman tidak ada lagi sihir itu ya. Bahkan Nabi sendiri menyatakan itu cukup saya tidak tidak membahas, tidak mengetahui, tidak apa bisa melihat uh, jin dan tidak bisa merintah jin. Jadi kalau ada orang sekarang yang bisa mem, apa mengetahui sesuatu dari setan itu bohong, dari jin bohong. Karena sudah ditutup ya. Di, di ayat jin kan jelas. Dilempari panah batu-batu eh, apa? Batu-batu dari api membara. Setiap setan ingin mengintip apa yang terjadi dilempari oleh bola-bola api itu. Kemudian di ayat 168. Ini ya. Ada? Sudah ya. Ini 168. Eh, 168 masih di surah kedua ya. Suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Ada ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا Tuh makanlah makanan yang halal dan baik. ولا تتبعوا خطوات الشيطان tuh jangan mengikuti setan kenapa karena setan musuh yang nyata buatmu innahu lakum aduwwum mubin kenapa memang setan setan itu إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Itu pekerjaan setan itu seperti itu. Gitu ya. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal. Lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan Kenapa emang? Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Karena kenapa setan itu? Setan punya strategi. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu setan, itu ya. Hmm. Jadi beda kalau kita menyuruh berbuat kebaikan, setan itu menyuruh berbuat kejahatan innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Itu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Jadi kalau ada orang yang menyuruh jahat dan keji, berarti itu temannya setan. <laughs> Itu ya. Sudah jelas kan? Kalau orang yang menghalang-halangi berbuat kebaikan, berarti itu setan yang berbentuk manusia. Tidak usah ragu, udah setan sekarang banyak bergentayangan <laughs> gitu ya. Kenapa Pak Hari kalau di tempat-tempat diskotik atau tempat-tempat maksiat kok setannya ada? Ya itulah yang setannya juga. <laughs> itu sudah nggak usah digoda lagi, udah jadi setan semuanya ya ini ya. Kemudian di ayat 208 ada tuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Itu mad, lajim, musakwal, kalimi. Matobi ketemu huruf bertasid. Itu ya. Bahasanya ada musakwal kilmi, musakwal kalimi sama aja. Itu ya. Hanya bahasa aja, hanya penyebutan nama. ولا تتبعوا خطوات الشيطان Allah mengingatkan kamu jangan mengikuti setan. Kenapa emang? Karena setan musuh yang nyata bagimu. Itu sama kayak ayat sebelumnya kan? Innahu lakum aduwwum mubin. Itu jelas ya. jangan kita mengikuti setan. Masuklah ke dalam dinul Islam, memeluk agama Islam, din, tatanan ini dengan sempurna, tidak setengah-setengah. Ini itu. Ini ya. E, dibaca dari ayat sebelumnya juga enak ya dia Tapi ini waktunya jadi poin-poinnya aja. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah 209-nya, sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini dalam artian kamu mau turut pada Allah atau kepada setan? Kalau kepada setan ya silahkan aja. Allah nggak butuh kok gitu ya. Dikasih tahu supaya kamu selamat dunia dan akhir. Akhirat nanti. Kemudian surah keempat ya. Kan ibu jadi pinter, bapak jadi pinter ya. Karena sudah mengetahui rahasia mencari Quran. Kan dulu ada ustazah yang kok tahu ya ayat ini, ayat ini. Nah ini dari indeks ini. Hanya karena sering dipakai jadi hafal gitu. Ayat tentang cakat di mana? Oh di surah Taubah ayat 9. Ya surah ke-9 ayat 60. Infak di Al-Baqarah 215. Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh surah kedua surah Baqarah 210 201. Maaf, ya 200 201. Nah itu. Jadi karena sering ya. Insyaallah. Sekarang ayat keempat, surah keempat ya. Sudah ketemu surah keempat ayat 60. Surah An-Nisa. Itu kalau nggak pakai ini kagak susah memang mengkaji Quran. Kecuali kita datang dengan Pak Kiai, Pak Ustadz, belajar tafsir itu ya. Tapi menafsir mah lama. Jadi makanya ada tafsir mah satu surat aja bisa berminggu-minggu. Kalau ini kan itu. Jadi digabung tafsirnya juga, indeksnya juga. Sudah ketemu? Mm -hmm. Surah keempat ayat 60. Surah An-Nisa. Tuh, ada nggak hubungannya dengan setan? Ada, itu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم إدهار hukum ألم تر إلى الذين يزعموا يزال يزاي bukan zal يز يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به Wa yuridu setan ya. Setan menginginkan. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida. Tu, ayat ke-60. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak bertahkim, berhakim kepada Togut, bukan kepada Allah. Katanya beriman. Pak Hari saya bingung. Dia katanya ustad. Dia disorban, dia pinter. Tapi dia masih nyembeli kerbau untuk uh, Ratu Pantai Selatan. Apa gimana? Sirik kan perbuatannya. Ya ibu dan bapak bisa menjawab sendiri ya. Yang bertanya. Jadi siapapun kalau berbuat sirik, musyrik ya dijauhkan gitu. Kita jangan silau dengan uh, sebutan ustadznya, kiainya atau sorbannya kalau salah ya jangan diikuti. Itu Ibu ya yang penanya bisa menjawablah sendiri ya. Karena itu kan nggak boleh kerbau disembeli untuk tumbal nggak boleh. Itu disembeli karena Allah, ya. Itu hanya karena Allah dan tidak tidak diperuntukkan untuk yang lain. Tumbal itu tidak ada dalam Islam, yaitu berarti mengakui ada ilah yang lain, ada kekuatan yang lain selain Allah. Ya sirik kan, musyrik jadi orangnya. Nah ini. Janganlah bertahkim kepada togut. Apa sih bertahkim kepada togut kita lihat. Nih, Quran yang saya miliki ini bagus sekali ya indeksnya ini. Ini. Apa maksudnya? Yaitu yang selalu memusuhi Nabi Muhammad saw dan kaum muslimin. Dan ada yang menyatakan Abu Barzah Al-Aslami. Seorang tukang tenun, tenun di masa Nabi Muhammad SAW. Termasuk Togut juga, yaitu orang yang menetapkan hukum secara curang menurut hawa nafsu. Dan bisa dipakai uang. Pakai uang kan sekarang begitu ya. Hakim-hakim yang tidak adil, yang tidak jujur. Yang jujur juga banyak ya. Tapi karena itu ya, susu eh, itu nilai eh, nila rusak karena nila setitik. Nah ini karena ada jaksa yang nggak beres, jadi sepertinya semuanya padahal nggak juga. Nah ini ada yang masih benar berpegang pada norma-norma. Nah ini togut. Kemudian juga berhala-berhala. Nah ini. Jadi mereka hendak berhakim kepada togut yang selalu mengikuti hawa nafsunya itu togut juga. Padahal mereka telah diperintahkan mengingkari togut itu. Nah, di garis bawahi tentang setan kan kita kajiannya. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Itu ya tentang setan ini. Kemudian di surah keempat masih ayat 160. Setan itu selalu memberikan angan-angan kosong. Wah ya kalau begini, kalau begini, kalau begini. Akhirnya yang nyata tidak dikerjakan kan begitu. Itu setan ya selalu memberikan hampa keinginan, ketakutan. Wah, kalau harta saya segini bisa beli ini, bisa begini, bisa begini. Kalau hartanya disedekahkan habis, hilang. Nah, itu selalu setan itu menakut-nakuti manusia yang beriman. Itu kalau yang nggak beriman udah jadi temannya setan kan? Itu setan nggak usah capek lagi menggoda. Di ayat 120, kenapa emang setan ini gitu ya? Sebetulnya ada di ayat 119-nya dulu nih. Di 119-nya ya. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبت tuh agak susah fala yubat masuk ke tak yubatikunna azanal an'ami wala amurannahum ولا amurannahum fala yughayyirun khalqallah nih jangan mengikuti setan wa may يتخذ الشيطان وليا من دون الله من دون الله فقد خسر خسرانا mubina tuh kalau mengikuti setan rugi serugi-ruginya iyalah neraka tempatnya kan kalau mengikuti setan mengikuti tingkah laku setan gitu Nah dia 120 ya kenapa memang setan? Ya Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Kita lihat dari 119-nya ya. Ini kejelekan sirik dan pengaruh setan. Uh, Ibu bisa baca dari 116-nya ya. Itu. Kan uh, Sesungguhnya, nah ini syirik kan 116 116-nya dari ayat 116 ini. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan baidah إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال وقال لأت كده masuk وقال لأت nyamber وقال لأت لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نُصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْ <laughs> agak susah. Nah, dari situ ya, ter, terlena dari ayat sebelumnya. Ini latihan baca kan? Makanya saya katakan dua, dua jam bisa pinter Quran, borok saya aja nggak pinter-pinter gitu ya. Itu sering ya adalah sedikit kesandung-sandung. Itu kalau dua jam bisa mengenal mengenal huruf, bisa mengenal huruf mungkin ya. Itu ya namanya program. Nih. ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن ومن يتخذ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا Ih bagus ya suaranya enak ya. Bukan itu yang terpenting ya isinya. Bacanya di, dipakai lagu boleh. Nih, coba dari ayat 116-nya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik mempersekutukan Allah dengan dia. Dan dia mengampuni dosa yang selain itu, selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yakin kan tuh? Makanya kenapa kita harus belajar setan? Karena takut-takut kita sudah menjadi pengikut setan. Atau ada dalam strategi setan. Ini. Kenapa memang setan ini? Kenapa tidak boleh sirik? Sirik. Di ayat 117 yang mereka sembah adalah selain Allah. Ada juga sholat sih iya. Tapi masih ada percayaan kepada hal yang lain. Nah itu menduakan Allah. Tidak boleh. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Setan itu yang dilaknati Allah. Dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau, ya Allah, bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Digoda kan? Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, kata setan. Ini, kenapa harus belajar setan? Karena setan sudah mengorbankan, mengor, mengor, mengor, mengorbankan, mengorbankan ya sudah memproklamirkan itu bahwa manusia akan dijadikan teman-temannya gitu ya itu sudah memproklamirkan permusuhan dengan orang-orang yang beriman itu dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan aku membangkitkan angan-angan kosong nah ini setan itu kan begitu dan akan membangkitkan angan-angan kosong. Iya ya kalau seandainya begini begini begini. Oh dihitung-hitung hartanya dikumpul-kumpul. Al-Hakumut takasur hatta tumul makobir. kan gitu terus. Dipikirnya dengan harta yang banyak tidak akan tidak akan sakit, tidak akan sama aja sakit berobat kemana mana meninggal mah meninggal saja gitu kan. Nah ini. Dan setan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Ini e, dulu saat berkorban untuk e, selain setan, setan itu menyuruh telinganya dipotong gitu kan itu. Itu kan seperti itu. Dipotong e, disembeli kemudian kepalanya ditanam. Apa? Dimakan aja, jangan ditanam. Lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah Lalu benar-benar mereka mengubahnya, ini kata setan. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Mereka itulah tempatnya jahanam dan mereka tidak memperoleh tempat lain darinya jelas ya kenapa kita harus belajar setan. <laughs> Ini baru ya Allah ya Rabbi baru baru dua surat ya. Masih surah yang lain ada. Setan itu menggoda dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Nah ini di Al-Araf ya nanti di ayat 17. Tuh ya sayang waktunya ya. Ibu jangan ber eh, apa? beralih eh, jangan berinjak, beranjak dari tempat masing-masing teruskan ya belajar sampai sholat duha atau ibu dan bapak yang sudah pernah bakti sudah tidak ada kegiatan lain dalam artian sudah di rumah teruskan sampai sholat zuhur gitu ya habis sholat zuhur baru kaul kauliah baru ini ya istirahat santai gitu tidur siang itu kan ada ya itu uh, ada sebetulnya buku-buku ini tadinya mau saya sampaikan 60 penyakit hati tapi sayang waktunya sudah habis ibu kalau ke toko buku ada penyakit hati ini ditulis oleh Wis Al-Korni. Bagus sekali bukunya ya. Masya Allah ini. Ini. Ria dalam beramal. Amal soleh merupakan jasad yang berdiri tegak. Dialah sosok amal yang paling baik yang sesuai dengan hidayah Allah. Adapun yang menjadi ruh amal soleh adalah ikhlas. Karena itu amal yang tidak didasarkan pada ikhlas bagikan jasad tanpa ruh. Bagaimanapun gantengnya sosok tubuh seseorang, Apalah gunanya jika tidak ada ruhnya? Bagaimanapun baik dan banyaknya amal seseorang, apalah gunanya kalau tidak dibarengi ikhlas? Hendaklah setiap mukmin menanamkan keikhlasan dalam lubuk hati yang paling dalam. Jika tidak, amal soleh yang berbuat ihsan, kebaikan ini tidak akan tumbuh. Adapun yang dimaksud dengan ikhlas adalah tajridul qalbi an naf'id dunya fi amalil akhirah mengosongkan hati dari semua motivasi dunia dalam dalam amal akhirat. Ini banyak sekali ya. Bagus sekali. Tuba lil mukhlisina ulaika musabihun mus, mus, ya, masabihul huda tanjaliya anhum kullu fitnah zulma eh, zulmaa. Ini agak sedikit sulit. Berbahagialah orang-orang yang ikhlas. Mereka adalah lampu-lampu hidayah bagi mereka akan terbuka semua fitnah, petaka yang gelap, tidak pernah tampak baginya yang lain. Bagus ini bukunya. Penyakit hati, 60 penyakit hati ditulis oleh Wes Corny. Saya ini bukunya sudah copot-copot. Kemarin di toko buku di Senin ada, tapi pas ini habis. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812 828 0812-828-7881. Sebentar siang nanti pada tur saya ada taklim di Multika, di Masjid Al-Hidayah, Buncit 4 ya. Terbuka untuk umum ibu dan bapak, tidak jauh dari pom bensin. Eh, pancoran ya. Terima kasih untuk ibu dan bapak kebersamaan pagi ini. Bila hitadik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian kehendaki, akan saya beri. Tetapi dalam zakat ini tidak ada bagian untuk orang yang kuat dan berusaha. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7 Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. RKM. Radio Radio María. ketujuh di bulan Juli tahun 2008. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di awal pekan hari ini hari Senin, hari ke-7 di bulan Juli tahun 2008. Kita kembali berjumpa. Perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang